sehat walafiat. Yang saya hormati kepada para hadirin jamaah Majelis Al-Bahjah Tangerang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita bersama-sama untuk memanjatkan segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam hari ini Allah berikan kemudahan untuk melangkahkan kakinya beranjak di tempat mulia ini untuk mengikuti kajian rutin bulanan Majelis Al-Bahjah Tangerang. Salawat dan salam senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan juga para sahabatnya dan kita selaku pengikutnya semoga diberikan syafaatnya hingga yaumil akhir amin ya Allah ya rabbal alamin dan alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini telah hadir guru kita dari Lembaga Pengembangan Dakwah al bahja Cirebon yaitu Habib Novel Al-Otos yang alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita yang akan mengisi pada acara malam hari ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepadanya dan juga keluarganya dan sekaligus para hadirin juga diberikan kesehatan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, untuk acara yang pertama mari kita buka dengan pembacaan suratul Fatihah. Ala hadziniyah wa ala kulli niyatin salihah.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 العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وللمسلمين جميعا أستغفر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 الأظهار وأصحابه الأحيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنخلق به أبواب الشر وعلى آله الأظهار وأصحابه الأحيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تلفظه به أبواب الخير وتنخلق به أبواب الشر وعلى آله الأظهر وأصحابه الأحيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنخلق به أبواب الشر وعلى آله الأظهار وأصحابه الأخيار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أعوذ بكلمة أنت من شر ما خلق أعوذ بكلمة أنت من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله تامات من شر ما أخلاك بسم الله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 أبيب سلام عليك صلوات أشرك البدر علينا فاختفت من أول صلوا عليه يا رسول السلام عليك يا أبي بسلام وعطائي أنت مصباح صدوري الله يا نبي يخرجون ربي عدا رجاتي مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا مرحبا بحرمة سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه سالكين لنحجه القويم واجعلنا يا الله من خيار أمته واهسرنا غدا في جمرته وأحينا مستمسكين بطاعته ومحبته وأمتنا على سنته وجماعته اللهم إنا نسألك بجاه النبي المصطفى وآل أهل صدق الوفاء كلنا معينا ومسفعا اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك المختار وعلي الأتهار وأصحابي الأحيار كفر عنا الذنوب والأوجار برحمتك يا عزيز يا غفار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله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 Semoga kita diberikan syafaatnya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para jamaah, para hadirin yang dirahmati Allah, inilah yang kita tunggu-tunggu yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Al Habib Al Qotos kepada beliau dengan segala hormat kami persilakan Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad udzkuru salata ala nabi Muhammad Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina وحبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد حبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وقوت الأرواح وجدائها والعالي وصحبه وسلم اللهم اجعل سريرتها خيرا من الأنية وجل الأنية صالحة أما بعد المكرم والمهضرم yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wabil khusus kepada guru besar kita semua Buya Yahya yang kita doakan selalu mudah-mudahan orang-orang seperti beliau berbanyak oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman sekarang ini dan mudah-mudahan segala urusan dunia dan akhiratnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan oleh Allah umur panjang dalam keadaan sehat walafiat. Dijauhkan oleh Allah daripada fitnah dunia dan akhiratnya. Dan mudah-mudahan kita yang sekarang ini hadir di majelis ini mudah-mudahan kita semua digolongkan orang-orang istiqomah hadir majelis taklim. Dan mudah-mudahan setiap amal yang kita lakukan ini semata-mata karena Allah bukan karena manusia. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan setiap amal yang kita lakukan sekarang di dunia ini kita bisa rasakan manisnya di akhirat dan kita berlindung dari Allah daripada setiap kebaikan, ibadah, sodako, seluruh yang kita lakukan daripada kebaikan karena manusia bukan karena Allah Subhanahu wa taala dan kita berlindung dari Allah Subhanahu wa taala agar kelak di akhirat semua pahala amalan yang kita lakukan ini kita bisa petik hasilnya karena amal kita selama ini karena Allah bukan karena manusia. Dan pada akhirnya kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan tatkala Allah ingin cabut nyawa kita semua, Allah cabut nyawa kita semua dalam karena husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga segenap para orang tua kami, para ibu dan para bapak para hadirin wal hadirat dan juga DKM Masjid Al-A'zam yang mudah-mudahan selalu diberikan istiqomah, keikhlasan, kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah kepada Allah. Banyak kita lihat di antara keluarga kita tidak usah jauh-jauh. Kita tidak usah lihat hamba-hamba Allah yang sedang di luar sana. Keluarga kita, mungkin suami kita, mungkin istri kita, mungkin anak kita yang pada saat ini wallahu alam bisawab. Apa yang mereka lakukan? Yang mungkin kita serukan, kita ajak ke tempat ini tapi belum bisa datang ke tempat ini. Dan ini bukan sebagai tanda kita untuk sombong kepada mereka yang tidak hadir ke tempat ini, tapi jadikan ini rasa syukur kita kepada Allah tatkala Allah pilih kita untuk menjadi hamba-hambanya yang masih diberi kemudahan oleh Allah, kesempatan oleh Allah dalam hidup sisa umur ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan di akhirat tatkala orang sudah masuk surga, ada beberapa hamba Allah yang menyesal. Kemudian dia bertanya dengan malaikat, "Wahai malaikat, kenapa hamba tersebut orang itu surganya lebih tinggi daripada saya?" Malaikat yang ditanya menjawab, wahai hamba Allah. Ketahuilah dia surganya lebih tinggi dari dirimu. Karena dia lebih banyak menggunakan waktunya untuk Allah. Lebih banyak menggunakan waktunya untuk beribadah kepada Allah. Untuk mencari pahalanya Allah. Untuk menggapai kemuliaan di akhirat. Sehingga Allah lebih tinggikan magomnya di surga daripada dirimu. Jadi sekarang ini kita sedang barter sama Allah. Kita sedang bertransaksi kepada Allah. Siapa yang paling banyak menggunakan waktunya, sisa umurnya yang sekarang ini kita masih diberi kesempatan hidup sama Allah, yang paling banyak beribadah, maka dialah yang paling beruntung di akhirat. Kita ini tidak punya apa-apa. Harta yang kita miliki itu kalau kita meninggal dunia selesai. Kita punya harta meninggal jadi ahli waris. Kita punya rumah, kita punya mobil, kita punya seluruh kebanggaan. Meninggal selesai. Tapi yang kita miliki adalah kesempatan sampai detik ini masih bisa hidup. Ini saja yang kita miliki. Tidak ada yang lain. Kesempatan masih bisa hidup. Kita mungkin pernah punya teman ngobrol di malam hari ini. Ternyata di esok hari kita dengar dia meninggal dunia. Kita ngobrol di sore hari dengan kita punya teman di malam hari kita mendengar dia meninggal dunia. Tidakkah cerita-cerita singkat ini yang sering kita dengar ini tidak menggugah diri kita untuk mempersiapkan kehidupan kita di akhirat? Bukti kita ini tidak siap kalau meninggal dunia. Kalau detik ini kita ditanya oleh seorang kalau kamu malam hari ini meninggal, kira-kira kamu siap untuk menghadap Allah? Kita jawab kita tidak siap itu bukti bahwasanya kita ini masih banyak punya dosa. Masih sedikit kita punya amal. Oleh karena itu inilah waktunya kita untuk kembali kepada Allah Waktunya kita untuk meraih pahala Allah. Waktunya kita untuk selalu berusaha mengedepankan akhirat ketimbang dunia. Kalau bukan sekarang mau sungguh kapan lagi? Menunggu Israel datang kepada kita? Ida ja ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la Kalau sudah ajal datang kepada seorang, enggak lihat yang kecil, yang besar, yang tua ataupun yang muda, yang punya jabatan ataupun tidak, yang presiden ataupun rakyat jelata, yang kaya atau atau yang miskin. Kalau sudah ajal kata Allah datang, la yastakhiruna sa'atan wa la Jangan harap engkau akan bisa mundurkan itu kematian dan jangan harap engkau bisa majukan. Dan ini terjadi di zaman Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Tatkala Nabi Sulaiman alaihissalam sedang berbincang dengan teman sahabatnya. Datang satu orang ke rumah Nabi Sulaiman alaihissalam yang tidak tahu ini orang dari mana. Yang tidak tahu tiba-tiba muncul saja di rumahnya. Tidak pakai salam. Datang duduk di depan Nabi Sulaiman dan temannya. Tiba-tiba orang ini melototkan matanya ke arah wajah daripada teman Nabi Sulaiman sehingga ketakutan dan bergemetar. Tidak berapa lama keluar ini orang dan ngucapin salam lagi. Selesai dari orang itu keluar, Teman Nabi Sulaiman bertanya dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Wahai Nabi Allah Sulaiman, siapa dia? Nabi Sulaiman alaihissalam menjawab, dia adalah malaikat Israel. Untuk apa wahai Nabi Allah Sulaiman Israel datang ke tempat kita? Untuk mencabut nyawamu. Orang yang mendengar yang dicabut nyawanya seperti itu. Siapa tidak bergemetar? Makanya diantara, kenapa Allah tidak hikmah Allah tidak berikan kematian diberitahu kepada seorang hamba agar kita selalu bersiap-siap. Dan tidak enak. Coba bayangkan. Kalau malam hari ini ada orang suruhan Allah atau malaikat datang kepada kita berbentuk manusia mengatakan, "Hei hamba Allah, engkau akan meninggal besok setelah salat subuh." Ayo. Saya yakin yang malam hari ini dikasih kabar gak ada yang mau pulang ke rumah itu. Semuanya di sini. Atau dikasih tahu kamu meninggal bulan depan. Oh, yang tadinya belum menikah pasti ingin cepat-cepat akan menikah. Tidak yang laki-laki dan juga tidak yang perempuan. Oleh karena itu kematian disembunyikan oleh Allah agar kita ber, selalu bersiap-siap. Kemudian mendengar ini teman Nabi Sulaiman alaihissalam bergemetar berkata, wahai Nabi Allah Sulaiman, Allah subhanahu wa taala menundukkan kepadamu seluruh hamba-hambanya. Aku minta satu saja. Apa itu kata Nabi Sulaiman alaihissalam? Aku minta kepada tentaramu yang namanya angin untuk kirim aku ke tempat yang paling jauh dari tempat ini. Lalu dikirim ke tempat namanya adalah India waktu itu. Ditaruh di India. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam menyuruh anak buahnya namanya angin ini untuk melemparkan mengirimkan temannya ini ke tempat paling jauh di India. Setelah dikirim oleh angin ini ke India ditinggal tidak berapa lama, waktu dia baru nyampe ternyata Israel sudah nunggu di sana dan mengucap ahlan wa sahlan wahai hamba Allah yang akan aku cabut nyawanya. Langsung seketika itu juga dicabut nyawanya oleh Israel. Malaikat Israel setelah mencabut nyawanya balik lagi ke rumah Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian Nabi Sulaiman bertanya, wahai malaikat Israel, ada apa kamu punya sifat ini? Kau tidak seperti biasanya. Biasanya engkau datang mengucapkan salam, kemudian senyum, kita berbicara, kita ngobrol. Tapi kenapa sekarang kamu main ke rumah saya, datang nggak mengucapkan salam, duduk melototin saya punya teman, kemudian setelah itu engkau pergi tanpa mengucapkan salam, ada apa ini? Dijawab oleh malaikat Israel, wahai Nabi Allah Sulaiman, bagaimana tidak? Aku diperintah oleh Allah untuk mencabut nyawa temanmu di India. Dan dia sekarang ada di tempatmu. Kalau tidak salah Nabi Sulaiman waktu itu di Baghdad. Baghdad ini dengan India begitu jauhnya. Dan saya bingung sehingga saya melotot. Saya dalam keadaan bingung. Kemudian saya putuskan karena ini waktu sebentar lagi aku harus mencabut nyawanya dia. Dan Allah perintahkan saya nyabutnya bukan di sini. Tapi di India. Ya saya keluar. Saya tunggu di India. Ternyata detik di mana aku harus mencabut nyawa dia, dia datang sendiri. Padahal dia tadi ada di tempatmu, detik di mana aku harus mencabut nyawanya, ternyata dia datang sendiri ke tempatnya saya. Ya, saya cabut ahlan wa sahlan. Selamat datang wahai hamba Allah. Ini cerita bukan hanya untuk temannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini cerita untuk kita sebagai hamba Allah. Yang diharus untuk selalu bersiap-siap. Menyiapkan selama ini kita punya dosa. Sudah bertobat belum sama Allah. Sudah belum kita menggantinya dengan kebaikan? Selama ini kita punya kewajiban sudah dilaksanakan belum? Dari sholat wajib kita, puasa lima Ramadan, kemudian dari zakat bagi yang mampu, kemudian haji bagi yang mampu dan umrohnya. Selama ini kita yang mampu sudah melaksanakannya atau belum? Dosa yang selama ini kita lakukan kita sudah bertobat belum sama Allah? Jangan sampai kita meninggal dunia belum bertobat Israel datang kepada kita. Tidak ada itu yang namanya penyesalan. Selesai semuanya. Diceritakan tatkala itu dalam surah An-Naba. Bagaimana di situ tatkala mereka hamba-hamba Allah yang akan dilemparkan oleh Allah ke neraka. Mereka katakan diabadikan oleh Allah di ayat terakhir surah An-Naba, ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, coba dulu waktu aku hidup engkau jadikan aku debu, aku lebih senang. Ketimbang kau jadikan aku sekarang ini sebagai hamba Allah yang akan engkau lemparkan ke api neraka, Mereka kaget kenapa api belum pernah mereka lihat di dunia. Dahsyatnya, besarnya, melahapnya itu api nggak pernah sehingga ketakutan gemetar mereka. Kalau mereka berucap seperti itu, apa jawab Allah? Eh, wahai hamba, kalah, tidak bisa. Sekarang waktunya saya untuk menunaikan kewajiban janji yang telah aku berikan kepada setiap seorang hamba. Siapa di antara mereka yang taat, tunduk kepadaku, menjalankan perintahku, aku berikan surga dengan kenikmatannya. Tetapi siapa di antara mereka yang melawan, ingkar, tidak tunduk kepadaku dan kewajiban, dan mereka bermaksiat kepadaku, sekarang aku buktikan janjiku dan api neraka dan siksanya. Mumpung kita sekarang para hadirin masih diberi kesempatan hidup Mari sama-sama kita bertobat kepada Allah. Tidak melihat itu yang ulama, tidak melihat orang yang kaya, tidak melihat orang yang titel, semuanya. Kalau sudah dosanya lebih banyak daripada pahalanya, maka disitulah di akhirat Allah akan berikan yang namanya surganya dan nerakanya. Oleh karena itu di sini Al-Fagir menghimbau kepada diri Al-Fagir sendiri khususnya dan seluruh para hadirin yang hadir di tempat ini mari sama-sama kita bertobat kepada Allah mumpung masih diberi kesempatan oleh Allah. Yang seorang istri kadang-kadang suka ngomel, tidak terima dengan suaminya, pembagian khususnya masalah harta, maka bertobat kepada Allah jadilah istri yang soleh. Kalau mau senang bukan di dunia tapi di surganya Allah. Seorang suami yang kadang-kadang ringan tangannya, mudah untuk menampar muka istrinya yang tercinta dan kadang-kadang dengan mulutnya sering menyakiti hati istrinya, sekarang waktunya bertobat kepada Allah. Seorang anak yang memiliki orang tua dengan ucapannya suka menyakitin hati orang tuanya, dengan perbuatan dan sikapnya kadang-kadang suka menjadikan orang tuanya itu tidak terima, maka waktunya sekarang kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada seluruh maksiat yang kita lakukan sebagai hamba Allah, kalau tidak sekarang mau tunggu kapan lagi? Mau tunggu Israel datang kepada kita? Mau menunggu di akhirat? Di akhirat namanya ada darul jaza. Akhirat tidak ada namanya itu penyesalan ada darul jaza. Cuma tempat sing, sanksi, hukuman, balasan kepada mereka yang berbuat kebaikan dan kejelekan di dunianya Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Apalagi pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah umur kemudian kita bisa hadir majelis taklim ini suatu yang luar biasa. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mensabdakan dalam hadis yang sering kita dengar. Ida tumbiri adil jannah fartau. Kalau engkau lewat di taman-taman surga, fartau, singgahlah. Duduklah walaupun sejenak. Wa mariyadil jannah ya Rasulullah, apa itu taman surganya Allah? Halaqatud dikir wa majlisul ilim. Perkumpulan orang yang berzikir menyebut nama Allah. Mengingat Allah. Kemudian dikatakan dalam riwayat hadis yang lain adalah mereka orang-orang yang berkumpul mempelajari ilmu agama. Ini hadis cuma sering kita dengar. Cuma adakah kita mengerti apa arti dari Nabi mengatakan farta'u? Apa maksud Nabi nyuruh kita untuk duduk? Apa maksud Nabi suruh kita untuk singgah kalau bukan tempat tersebut dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka tempat malam hari ini kita duduk ini betul-betul dimuliakan oleh Allah. Untuk apa Nabi perintahkan kita dengan kalimat fartau duduklah kalian. Kalau bukan ini suatu tempat yang luar biasa. Kalau kita mendengarkan seorang mengatakan di tempat itu ada sesuatu yang baik, kita akan berusaha datang ke sana. Tapi ini yang mengucapkan Nabi kita Muhammad penghuni surga yang surga tidak boleh dimasuki kecuali Nabi Muhammad. Allah abadikan dalam Al-Qur'an sifatnya Rasulullah dengan ucapannya, "La yantiku anil hawa in huwa ila wahyun yuha." Tidak berucap Nabi Muhammad anil hawa dari hawa nafsunya, berdusta sesuai apa yang dia inginkan, tidak ada. In huwa ila wahyun yuha, kecuali itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka renungi kalimat farta'u. Ini perintah Nabi Muhammad dan ini otomatis perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu Allah Subhanahu wa taala memuji kita banyak dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian Nabi Muhammad pun memuji kita yang duduk di tempat ini dalam hadis-hadisnya. Mereka para ulama-ulama pun menyebut kita banyak sekali dalam perkataan mereka. Dan banyak cerita hikayah daripada kisah, daripada cerita mereka. Para aslafun soleh yang menganjurkan kita untuk datang ke tempat seperti ini. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita datang ke tempat ini. Tapi pada kesempatan kali ini kita tidak ingin panjang lebar masalah itu karena itu sudah sering dibahas. Di sini Al-Fakir ingin sedikit membahas tentang faktor. Sebab kenapa kadang orang tidak bisa datang ke tempat ini? Di antara sebab yang banyak sekali di antaranya ada dua sebab yang sering terjadi di antara kita pribadi. Tatkala orang tidak bisa datang ke tempat ini, alasan pertama sebabnya adalah karena mereka melihat siapa yang mengisi. Ini faktor yang pertama. Yang kedua adalah karena mereka adalah orang yang lebih cinta kepada dunia ketimbang kepada akhirat. Dua faktor ini menjadi penyebab orang tidak datang ke tempat yang sudah dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai Nabi Muhammad mengatakan, Al dalam hadisnya kalau seandainya pahala hadir majelis salim dibuka sama Allah maka mereka manusia akan sikut menyikut untuk datang ke tempat ini walaupun saling bunuh membunuh untuk datang ke tempat ini kalau pahalanya dibuka oleh Allah. Ini Nabi Muhammad sudah ucapkan. Tapi kenapa dengan janji Allah, janji Rasulullah daripada mereka para aslafun soleh, para ulama-ulama Nabi Muhammad Kenapa kok masih ada orang yang tidak datang ke tempat ini? Ini dua faktor tadi. Yang pertama kita bahas. Karena kadang orang datang majelis alim lihat siapa yang ngisi. Yang ngisi titelnya apa? Yang ngisi ustadz lokal atau luar? Yang ngisi itu orangnya populer tidak? Orangnya ngetop tidak? Pernah masuk TV tidak? Orangnya tersohor tidak? Orangnya punya pesantren enggak? Nyampaikannya enak enggak? Ini kadang-kadang jadi problem. Maka jawablah dalam diri kita masing-masing. Selama ini kita hadir ke majelis salim karena Allah atau karena manusia. Kalau selama ini kita hadir majelis salim karena manusia, maka sungguh di akhirat jangan harap akan ada pahala. Karena yang memberikan pahala Allah dan Allah mensyaratkan setiap orang yang akan diberikan pahala oleh Allah. Allah syarakan harus ikhlas liwajhillah. Melakukan amal karena Allah bukan karena manusia. Maka siapa di antara kita yang mendengarkan acara ini juga, yang hadir ke tempat ini, hadir ke majelis salim karena manusia, carilah pahala itu di hadapan manusia, di akhirat fala nasibaka minat akhirah. Tidak ada pahala di akhirat. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah menceritakan tiga golongan manusia. Yang manusia ini sekarang kita puji-puji. Manusia ini kita sanjung. Tetapi tatkala di akhirat mereka dilempar oleh Allah ke api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama al ulama. Siapa tidak kenal sama ulama? Siapa tidak cinta kepada ulama? Siapa yang tidak menunggu kalimat untean nasihat hikmah daripada mereka para ulama? Ulama disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan derajat yang betul-betul luar biasa. Sampai dikatakan tintanya mereka para ulama kalau ditimbang di akhirat dengan darahnya mereka para syuhada, darah para syuhada akan kalah daripada tintanya para ulama, belum orangnya. Baru tintanya kalau ditimbang dengan darahnya mereka orang yang berjuang di jalan Allah di akhirat, tinta para ulama jauh lebih berat timbangannya ketimbang darah mereka para syuhada. Dikatakan derajat para ulama dengan para nabi dan rasul tinggal satu derajat saja. Bahkan dikatakan ulama di hari kiamat akan bisa memberikan syafaat kepada siapa orang yang dia kehendaki. Tapi di sisi lain ulama pun akan mendapat ancaman yang luar biasa kalau dia tidak mengamalkan ilmu yang dia dapatkan. Ini ulama datang kepada Allah mengatakan, Ya Allah aku minta pahalaku. Aku minta kebaikan aku lakukan dengan aku mencari ilmu agama dengan aku mengajarkan ilmu agama, dengan aku sebarkan dakwahkan ilmu agama tersebut. Allah jawab kadibta. Dusta apa yang kau ucapkan? Fatakulul malaikatu kadibta. Malaikat pun bersaksi, ya Allah dusta apa yang dia ucapkan. Allah jawab, selama ini kamu berdakwah menyebarkan ilmu bukan karena aku kata Allah. Tapi karena engkau ingin disanjung, engkau ingin dibilang seorang alim, engkau ingin dimudahkan masalah duniamu dan itu sudah engkau dapatkan di dunia, di akhirat tidak ada pahala bagimu. Wahai malaikat, kata Allah, seret ini ulama ke nerakaku sekarang juga. Ulama diseret sama Allah ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala karena bukan menjadi seorang ulama bukan karena Allah. Kemudian yang kedua siapa itu? Adalah orang-orang ahli sodakoh. Orang-orang yang gemar bersodakoh. Datang kepada Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya Allah mana amal sedekahku? Allah Subhanahu wa taala katakan kadibta dusta apa yang kau ucapkan. Fatakulul malaikatu kadibta dusta apa yang kau ucapkan. Kalau jawab selama ini engkau bersodakoh karena engkau ingin dibilang orang yang baik. Engkau ingin dibilang orang yang dermawan. Engkau ingin dibilang ahli sodakoh. Itu sudah engkau dapatkan di dunia. Maka di akhirat tidak ada sama sekali bagimu. Wahai malaikat. Seret ini orang ahli sodako ke neraka nerakaku sekarang juga. Orang ahli sodako diseret oleh Allah ke api nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga. Siapa mereka itu? Adalah asyuhada. Mereka orang-orang yang berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Datang kepada Allah, ya Allah aku minta pahalaku. Allah jaga dipta dusta apa yang kau ucapkan. Fatakulul malaikatu kadipta. Malaikat pun bersaksi dusta apa yang kau ucapkan. Allah jawab selama ini engkau berjuang di jalanku agar engkau dibilang orang yang pemberani. Engkau ingin dibilang orang yang hebat. Engkau ingin dibilang setelah meninggalmu engkau orang yang mati syahid. Itu sudah engkau dapatkan di dunia. Maka di akhirat tidak ada pahala bagimu. Hei malaikat syarat ini. Orang yang meninggal di jalanku seret ke api nerakaku. Orang tersebut diseret ke api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu bukan hanya tiga manusia itu saja. Itu cuma sebagai contoh. Tapi siapa di antara kita yang sebagai seorang hamba yang selama ini beribadah, amal kebaikannya daripada seluruh yang dilakukan bukan karena Allah, maka di dunia walaupun seluruh manusia di dunia mengatakan kita orang baik, orang ahli ibadah, orang yang gemar berbuat kebaikan, tapi itu cuma titel kita di dunia, maka di akhirat tidak ada titel bagi kita yang ada pahala tidak diberi, kemudian api neraka Allah sudah siap menyambut daripada jasad kita. Oleh karena itu mari selama ini kita lihat. Selama ini kita ibadah itu karena manusia atau karena Allah. Kalau ibadah karena manusia yakinilah jangan harap di akhirat. Boleh kita di dunia oh terserah saya silakan. Tapi ada mahkamahnya Allah menunggu kita di akhirat. Sadarilah nama kita setiap nama kita akan dipanggil oleh Allah di akhirat dan kita akan disidang langsung di hadapan Allah. Kemudian kejelekan kita semuanya akan dibuka oleh Allah. Dari umat Nabi Adam pertama sampai umat Nabi Muhammad yang terakhir akan melihat itu semua. Dan itu akan kita rasakan. Di dunia kita boleh mengelak. Tapi di akhirat siapa yang bisa mengelak dari pengadilannya Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jangan sampai kita berbuat apapun. Karena manusia. Hadir majelis salim lihat dulu siapa yang ngisi. Lalu bayangkan waktu kita sekarang di dunia kayak gitu bagaimana nasib kita di akhirat. Kalau ulama saja bisa dilempar sama Allah ke neraka, apalagi orang-orang seperti kita. Kita punya amal lebih hebat mana kita sama ulama? Sodako kita berapa? Perjuangan kita untuk agama Islam ini apa? Mereka tiga manusia itu dilemparkan oleh Allah. Lah kita ini yang dibawa mereka bagaimana nasibnya di akhirat? Oleh karena itu mumpung masih diberi kesempatan oleh Allah. Memperbaiki, perbaiki. Jangan sampai kita beramal ibadah apapun bukan karena Allah. Maka sekarang waktunya kita untuk koreksi. Agar di akhirat tidak menjadi orang yang menyesal. Dan tidak bisa kembali. Mereka orang-orang yang akan dilempar oleh Allah ke neraka. Mereka minta kembali. Ya Allah kembalikan kami. Walaupun sejenak hanya untuk ibadah. Dua rakaat saja. Kata Allah. Kala. Tidak bisa. Oh ya, hambaku. Sekarang waktunya aku untuk membalas. Dari kalian yang taat. Dengan surga. Kalian yang ingkar tidak tunduk. Dengan api neraka. Kalau kita hadir majelis taklim khususnya hadir saja. Dosa melihat siapa ini. Kecuali orang itu akidahnya beda sama kita. Ah, itu saja. Selama orang itu akidahnya ahlu sunnah wal jamaah asyariyah maturiyah asufiyah datang. Mau yang nyampaikan itu ndak enak. Mungkin yang menyampaikan itu sambil ngantuk-ngantuk, sambil tidur-tidur mungkin. Karena mungkin faktor usia atau apa dia punya sakit. Tidak jadi masalah. Kenapa? Karena saya hadir ke tempat ini bukan karena dia. Tapi saya hadir ke tempat ini. Saya ingin dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Saya ingin kelak di akhirat. Sekarang di dunia. Saya kumpul di taman-taman surganya yang sudah disifati oleh Nabi Muhammad di dunia. Saya ingin di akhirat. Pada akhirnya saya kumpul di taman surganya Allah yang hakiki. Itu yang kita ingin inginkan. Karena mereka para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib. Mereka tidak punya majelis salim. Mereka cuma dapat amanah dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang punya majelis alimin adalah Nabi Muhammad. Ustadz, iai, ulama, habib, siapapun dia titelnya kayak babus, mereka cuma dapat amanat dari Rasulullah. Yang punya majelis alimin adalah Nabi Muhammad. Maka solusi, cara agar kita istiqomah datang ke tempat ini, Lihatlah tempat ini adalah majelis taklimnya Nabi Muhammad. Lihatlah yang duduk di depan itu adalah Nabi Muhammad. Lihatlah yang menyampaikan itu adalah pewaris Nabi Muhammad. Lihatlah yang menyampaikan itu adalah orang yang akan mengantarkan kita kepada taman surga Allah yang hakiki tatkala kita meninggal dunia. Ini harus kita lakukan. Yang lebih parah lagi yang kadang-kadang menyakiti daripada hati sebagian seorang hamba khususnya yang berbicara pada malam hari ini tatkala ada orang hadir majlis alim harus melihat ustadznya lucu atau tidak. Ini saya pribadi paling tidak seneng kalau yang satu ini. Kenapa? Kalau sekadar lucu lewat tidak jadi masalah. Lewat saja. Sepintas. Sejenak. Tapi yang jadi masalah sekarang mimbarnya Nabi Muhammad dijadikan untuk lelucon. Ini mimbar bukan sembarangan mimbar. Ini mimbarnya Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam sudah menjadi bahan tertawaan. Ada ustaz model suka loncat, ada ustaz suka model ngelawak, ada ustaz lagi model macam-macamnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis Arba'in nawawi yang mungkin kita pernah pelajari bagaimana di situ disifati tentang dakwahnya Nabi Muhammad dengan dua sifat. Apa itu? wajilat min hal gulub min hal uyun. Dakwahnya Nabi Muhammad itu menggetarkan hati yang mendengarkannya. Dan meneteskan air mata siapa yang hadir di tempatnya. Artinya langsung ingat kepada Allah. Ingat dosanya, pingin tobat kepada Allah. Pingin tidak meninggalkan kewajiban kepada Allah. Ini adalah dakwah yang sesungguhnya. Tidak ada dakwah Nabi Muhammad seperti zaman sekarang ini subhanallah. Karena yang jadi problem zaman sekarang ini, ustadznya lebih senang mencari ridho jamaahnya ketimbang bagaimana jamaahnya untuk mencari ridhonya Allah. Ini jadi problem zaman sekarang. Yang menyampaikannya itu lebih senang cari ridhonya para orang biar diundang lagi, biar antar datang lagi. Lebih senang mencari ridho yang datang ketimbang bagaimana jamaah yang datang dikenalkan kepada Allah dianggap digiring mereka semua untuk mencari ridho Allah, bukan yang ngisinya untuk memberikan ridho kepada mereka. Makanya kenapa kalau di zaman dulu, di zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang kita pernah dengar ceritanya. Waktu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menyampaikan nasihatnya, sebelum menyampaikan ada satu anaknya atau muridnya dalam cerita itu, dia minta izin untuk menyampaikan tausiah. Sampaikan siapa bagus dari ayatnya, dari hadisnya, perkataan ulama, syairnya, ceritanya, uh semua berjam-jam. Sampai jamaah yang datang berteriak, Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Memberikan isyarat agar Syekh Abdul Qadir Al-Jalani yang menyampaikannya. Ternyata beliau turun, kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jalani naik, cuma mengucapkan salam, mukodima kemudian mengatakan, saya punya ayam tadi malam mati. Saya punya ayam tadi malam mati. Kemudian mengucapkan salam turun. Dalam cerita seluruh yang hadir nangis semuanya, dikatakan ada delapan orang meninggal dunia waktu itu juga. Kenapa? Yang diucapkan itu penuh dengan hati yang tulus karena Allah yang diucapkan itu adalah suatu yang bagaimana niat mereka para orang-orang soleh. Di zaman dahulu mengantarkan orang yang mendengarkannya untuk kembali kepada Allah. Untuk ingat kepada Allah. Sehingga diceritakan waktu itu antara satu dengan yang lainnya. Jamaahnya yang ditanya ternyata pentafsirannya, pentakwirannya berbeda-beda. Yang satu mengatakan kenapa engkau menangis? Saya ingat dengan sholat yang selama ini saya tinggalkan. Dan saya takut mati dalam keadaan meninggalkan sholat. Yang satu lagi ditanya, kenapa engkau menangis? Kan Syekh Abdul Al-Jalani cuma mengatakan ayamnya mati tadi malam. Saya ingat bahwa saya, saya suka minuman keras. Saya suka berzina. Saya suka maksiat. Saya takut kalau saya mati, maka nasib saya akan menjadi orang yang sengsara di dunia sampai di akhirat. Tetapi lihat zaman sekarang. Bagaimana orang itu kadang menyampaikan kebaikan. Tidak seperti itu. Makanya orang disampaikan tetap dengan maksiatnya tetap dengan kejelekannya, tidak bertambah ketakwaannya kepada Allah. Karena yang dicari bukan ridhonya Allah, tapi ridhonya manusia. Ini yang jadi problem di zaman kita sekarang. Tapi ini jadi masalah, yang jadi problem kita ini senang sama yang kayak gitu. Ini ada cerita ini. Berapa saat yang lalu saya ke Jakarta ngisi di sana. Saya tidak sebutkan tempatnya yang ceramah bukan saya sendiri, ada yang lain juga. Di antara penceramahnya itu ada apa gimana bahasanya? Jadi bukan dari kalangan ustadz, tapi dari kalangan pelawak. Akhirnya setelah itu saya dikasih waktu. Habib kalau bisa ceramahnya setengah jam aja. Oh ya, ya, ya. Enggak apa-apa. Setengah jam. Belum setengah jam sudah dikasih surat untuk turun. Karena memang waktu waktu itu memang sudah tengah malam karena memang waktu itu turun hujan deras sehingga nunggu jamaah. Dan penceramahnya waktu itu tiga atau empat orang. Saya ketiga. Selesai. Kemudian saya turun. Akhirnya datang. Ini apa ini? Penghibur lah. Ini penghibur datang. Penyampaikan saya lihat durasi jamnya. Oh, kok ini lebih dari setengah jam ini. Dan belum diberhentikan. Sampai 40 menit. Kemudian ini orang berkata sama yang punya acara ini. Bagaimana ini? Bapak, saya terus atau berhenti? Kau oh, silakan terserah, terserah. Saya sakit hati cara pribadi ya. Kalau nyampaikannya masalah agama tidak jadi masalah. Ini menyampaikannya bukan masalah agama. Berbicara tentang masalah waktu itu tentang festival tentang perayaan kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi yang disampaikan satu pun tidak ada masalah itu. Ini sebagai potret saja gambaran. Di satu tempat ada seperti itu. Dan ini bukan hanya tempat itu saja. Mungkin tempat-tempat yang lain pun seperti itu. Nah ini yang harus kita sikapi. Kalau kita ingin dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya, muliakan juga tempat ini. Bagaimana? Dengan kita hadir ke tempat ini, nggak usah lihat yang ngisi. Kita lihat tempat ini adalah tempatnya Nabi Muhammad. Artinya, siapa yang paling banyak datang ke tempat majelis ta'lim Nabi Muhammad, maka dia orang yang paling besar berpeluang untuk dicari oleh Nabi Muhammad. Tetapi orang yang jarang hadir majelis ta'lim Nabi Muhammad, selalu melihat siapa yang ngisinya itu. Selain daripada orang yang alirannya beda dengan kita maka dia selalu membeda-bedakan, maka kemungkinan kecil mereka akan dicari oleh Nabi Muhammad. Kalau toh masuk daripada kelompok Nabi Muhammad, kelompoknya yang paling jauh dan paling belakang. Dan naudzubillah min dalik, tatkala kita di akhirat ternyata kita ditanya, "Kamu umatku?" "Iya, aku umatmu ya Rasulullah." Tapi waktu itu kita membeda, Nabi Muhammad membedakan kita karena waktu itu kita di dunia suka membeda-bedakan majelis taklimnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan setelah acara ini selesai Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan mudahkan kita untuk beramal karena Allah, berhadir majelis taklim juga karena Allah dan Rasulnya bukan karena manusia insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadir hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faktor yang kedua karena cinta kepada dunia. Kalau datang ke tempat ini, saya tanya sama ibu-ibu yang hadir. Anggap saja ibu punya toko semuanya. Anggap saja punya toko. Tiba-tiba mau datang ke Masjid Al-Aqdam rutinan ini setiap malam apa ini? Malam Rebo. Setiap malam Rebo di malam Rebo kedua saya. Kedua, malam Rebo kedua. Tiba-tiba warungnya ramai. Banyak pelanggannya. Kemudian di waktu itu juga majelis taklim akan dimulai. Dan kalau melayani pembeli pasti tidak akan bisa datang ke majelis taklim. Kira-kira ibu pilih yang mana? Pilih yang pertama melayani atau yang kedua hadir majelis taklim? Ah? Oh, kok ragu jawabnya ini? Yang pertama atau yang kedua? Oh. nggak punya pendirian ibu-ibunya. Saya tanya sama bapak-bapak. Kalau bapak pilih yang mana? Pertama ngelayani pembeli sampai mengobarkan tidak hadir majelis taklim atau yang kedua ditutup tokonya kemudian hadir majelis taklim pelanggannya disuruh pulang aja dulu. Pilih yang pertama atau yang kedua? Pertama atau yang kedua? Baru memang ini benar ar-rijal Kawamuna 'alan nisa. Memang betul kata Allah, laki-laki itu pemimpin bagi seorang perempuan. Perempuan tidak bisa jadi pemimpin. Makanya benar kata Allah. Kalau jadi pemimpin makanya perasaan ya. Lama jawabnya. Gimana ya? Gimana ya? Gimana ya? Betul. memang. Jadi pemimpin memang harus lagi. Ya, Kalau perempuan problem ntar jadi masalah. Dan kita doakan ya. Tapi saya tidak mau seudon. Wow ini cuma pengen nyenengin Habibnya aja ini. Atau biar orangnya ini. Wow biar kita nggak dibilang hubu dunia ini. Tidak apa-apa lah jawabnya dua. Ya. Itu urusan anda dengan Allah. Bukan urusan Anda dengan saya. Allah tahu dengan apa yang ada di hati setiap hambanya. Inilah yang jadi problem. Kadang-kadang masalah dunia. Tidakkah kita ingat? Allah subhanahu wa ta'ala sudah berfirman dalam Al-Quran. Apa itu? Wama min dabatin fil ardi illa alallahi rizkuha. Kata Allah dalam Al-Quran. Wa min dabatin. Tidaklah binatang yang merata di muka bumi ini Illa alam rizqa kecuali risinya sudah ditanggung oleh Allah termasuk manusia juga. Tidakkah kita ingat di hadis Arba'in Nawawiyah juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam juga pernah mensabdakan inna ahadakum la inna ahadakum yujma khalqu fi batni ummi arba'ina yawman nutfatan summa yakunu ala kata mislu dhalik summa yakunu mudghatan mislu summa yursalu ilail malaku fayunfakhu fihi ruh Wa yu'maru bi arba'i kalimat bi kadbi rizqi wa ajalihi wa amalihi syakiyun au sa'id. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah mensabdakan dalam hadisnya kata Rasulullah, sungguh di antara kalian dikumpulkan di dalam rahim ibu kalian 40 hari menjadi segumpal mani. Kemudian 40 hari setelah itu menjadi segumpal darah. Kemudian 40 hari setelah itu menjadi segumpal daging. Kemudian Allah perintahkan malaikat untuk meniupkan ruh, nyawa di dalam rahim setiap seorang ibu. Kemudian ditakdirkan kepada mereka empat takdir sekaligus. Pertama masalah rezekinya, kedua masalah amalnya, ketiga meninggalnya di mana, kemudian yang keempat usnul khotimah atau suul khotimah, bahagia atau sengsara. Kita tidak ingin panjang lebar masalah empat ini. Ini ada pembahasan khusus ini kita bahas nama masalah rezeki. Sudah dijamin oleh oh, oleh Allah. Lalu Ustaz kenapa? Kita pernah mendengarkan beberapa hadis yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya umur itu bisa bertambah. Contohnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mensabdakan bahwasanya orang yang suka menjalin silaturahmi, yang seling silaturahmi akan diberikan dua faedah. Diberikan panjang umur oleh Allah dan rezekinya pun akan ditambah oleh Allah. Maka di sini para ulama mentawili daripada hadis ini diterangkan bahwasanya masalah rezeki dan juga ajal kematian itu ada yang satu memang betul-betul ditambah dan Allah yakdiru mayyasha Allah maha mampu dengan apa yang Allah inginkan. Terserah Allah. Yang kedua tetap umurnya, tetap usia, tapi diberi keberkahan oleh Allah. Karena ini ntar yang akan kita bahas. Masalah rezeki itu gak usah banyak, yang penting berkah. Selama ini kita kalau minta doa sama Allah, ya Allah berikan saya rezeki yang banyak. Berikan saya rezeki yang gak pernah habis sampai 18 keturunan saya Allah jangan pernah habis. Uh. Tetapi kita lupa berdoa kepada Allah agar diberikan rezeki yang penuh dengan berkah. Makanya minta banyak, makanya jadi budaknya dunia. Sampai Allah pernah menyampaikan kepada dunia dalam hadis kucinya disampaikan wahai dunia, jadilah engkau budak kepada siapa orang yang mencari dirimu dan jadilah engkau budak bagi siapa orang yang memperbudak dirinya kepadaku. Artinya menjalankan perintah Allah, mengedepankan Allah ketimbang dunia, maka kamu jadi budaknya. Makanya selama kita ini suka mencari dunia, maka kita akan jadi budaknya dunia. Dan kalau idahnya kalau orang itu mencari dunia, pasti akhiratnya keteteran. Dan orang kalau mengedepankan akhirat, pasti dunia keteteran. Jarang yang bisa menyatukan keduanya. Tetapi kita sudah ingat kita sebagai muslim, sebagai muslimah kita tahu senang itu bukan di dunia. Makanya kalau ada orang cari kesenangan dunia salah alamat itu. Ad-dunya sijlun mu'min wa jannatul kafir. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dunia itu adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Makanya tidak ada kita lihat orang kafir itu miskin-miskin tidak ada. Oh Ustaz ada orang kafir miskin. Wah itu sudah miskin dunia, miskin di akhirat itu. Tapi kebanyakan orang mukmin yang jadi budak, yang jadi kuli siapa? Para mukmin yang kerja sama mereka orang-orang kafir siapa? Para mukmin dan tidak jadi masalah kalau cuma sekedar bekerja dengan orang kafir selama orang kafir itu rezekinya ada rezeki yang halal tidak jadi masalah di dunia manusia mukmin kita ini penjara, tidak enak. Di penjara tuh bagaimana? Mau jalan-jalan tidak boleh. Pak saya izin jalan-jalannya ke rumah saya sebentar. Tidak boleh. Makan minta. Bang saya minta dong nasi goreng. Oh tidak bisa. Pesan tidak bisa. Nah kalau nggak percaya setelah ini bapak ibu boleh minta izin sama bapak sipil yang jaga penjara untuk izin di penjara. Sehari aja. Buktikan betul enggak kata saya. Mesen makanan boleh atau tidak. Kemudian lagi untuk jalan-jalan boleh tidak <laughs> ada. Semuanya serba enak. Nah, ini di dunia. Jadi enak. Jadi kalau di dunia jangan bayangin enak, bukan tempatnya. Dunia tempatnya untuk ibadah, dipaksa, puasa. Oh, kerja capek-capek jadi buruh bangunan Ramadan suruh puasa lagi sama Allah. Oh, subuh kerjaan lembur setengah lima suruh bangun sama Allah suruh sholat subuh enak ndak eh jujur sholat subuh enak ndak enak ndak betul enak Hah? Ah, Alhamdulillah mudah-mudahan rasa mata terus istiqomah sampai kita meninggal dunia insya Allah capek kita kerja lembur sampai jam satu jam dua Apalagi kalau sudah kena pos kampling ke bagian di kampung. Gitu. Oh. Ngantuk suruh melotot. Melotot suruh melek lagi. Huh. Kopi satu jerigen kalau perlu diminum semuanya. Jam tiga kok mulai kelip-kelip matanya ini. Ada seton. Dunia anda enak. Puasa. Uduh. Siapa suka puasa? bulan Ramadan lagi siang-siang, punya kewajiban, punya istri, punya anak kerja, suruh puasa lagi. Ya Allah. Ya salam. Itu di dunia, tidak enak. Makanya kalau di dunia ada orang pengen senang-senang salah alamat. Dunia tempatnya nggak enak. Kalau mau enak di surganya Allah. Gimana caranya? Dunia capai dulu. Baru ntar metiknya di akhirat. Kita mengambil cerita, contoh dengan kita punya panutan uswah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Umar bin Khattab datang ke rumah Rasulullah. Kemudian setelah itu sahabat Umar bin Khattab meneteskan air mata. Kenapa? Karena waktu itu melihat Nabi Muhammad tidur beralasan pelepah kurma. Sehingga tangisan sahabat Umar bin Khattab yang mendesah yang kencang seperti anak kecil yang menangis itu membangunkan tidurnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wala alaihi wasallam sampai Rasul bertanya, "Ya Umar, kenapa engkau menangis?" Lalu dijawab oleh sahabat Umar bin Khattab, "Ya Rasulullah, wallahi demi Allah, aku melihat Raja Kisra, aku lihat Raja Persia, aku lihat Raja Rum, Raja Romawi, mereka tidur dengan kasurnya yang enak, yang megah, yang nikmat. Tapi kenapa engkau lebih mulia daripada mereka? Engkau pemimpin dunia dan akhirat. Kenapa engkau tidur seperti ini sampai kamu bangun tidur? Aku lihat ya Rasulullah. Pelepah kurma itu menancap bekasnya di belakang punggungmu ya Rasulullah. Lalu apa jawab Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pelajaran buat kita sebagai umatnya yang saat ini khususnya hadir di tempat ini ya Umar tidakkah engkau ingat dunia Allah berikan kepada mereka tidakkah engkau, engkau ridho kalau dunia diberikan kepada mereka, tapi akhirat akan Allah berikan kepada kita. Biarkan mereka mendapatkan dunia, tapi dengan nikmat akhirat semuanya akan diberikan kepada kita. Ini Nabi Muhammad yang lebih mulia daripada kita seperti itu. Nah, kita kadang-kadang pagi kena tempe, siang kena tempe, malam kena tempe, istiqomah dengan tempe protes sama Allah. Ya Allah, kamu suruh saya sholat ya Allah, saya sholat. Berjamaah di masjid saya lakukan ya Allah. Untuk perintahkan saya, kami semuanya. Kita semua tidak bermaksiat. Saya tidak maksiat. Oh, sholat duha hobinya saya ya Allah. Waki asra asar sebelum tidur saya baca. Kenapa saya masih miskin? Tetangga saya ya Allah nggak pernah sholat subuh. Nggak pernah ingat kepadamu. Selalu maksiat subuhnya jam 9. Duha pakai kunut. Tapi kenapa? Kok mereka siap minta diberi olehmu ya Allah tapi saya tidak. Ah, ini orang yang salah alamat. Dunia tempat tidak enak. Nabi Muhammad pernah selama tiga tahun di blokade tidak ada makanan yang masuk ke rumahnya Nabi Muhammad dan itu tercatat dalam pinta sejarah kehidupan Nabi Muhammad. Tiga hari tiga malam Nabi Muhammad pernah nggak makan bahkan dalam keadaan perang waktu itu perang Saya Sayyidina Aisyah juga pernah meriwayatkan aku selama hidup sama Nabi Muhammad Aku tidak pernah menyaksikan Nabi Muhammad makan dari tepung yang halus selama dua bulan. Selama hidupnya aku tidak pernah menyaksikan Nabi Muhammad makan dari tepung yang halus. Dan juga pernah dikatakan selama dua bulan kata Sayyidina Aisyah. Pernah dua bulan rumahnya Nabi Muhammad tidak keluar asap. Artinya nggak ada bisa dimakan. Itu orang yang lebih mulia kehidupannya dari, lebih daripada kita. Lah kita ini kadang cuma kena tempe, siang tempe, malam tempe. Protes kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Yang kita cari ini bukan rezeki yang banyak tapi berkah. Ini yang kita ingin cari. Keberkahan bagaimana cara mendapatkannya. Tiga cara agar kita mendapatkan daripada keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama, di rumah-rumahnya Allah kita akan dapat berkah. Karena di sini tempat turunnya rahmat, tempat turunnya kebaikan dari Allah, keberkahan pun Allah turunkan di sini. Kemudian yang kedua di majelis taklim seperti kita duduk sekarang ini, ini Allah turunkan yang namanya keberkahan di tempat tersebut. Yang ketiga, di tempat daripada mereka orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, itu orang-orang soleh, maka Allah akan turunkan keberkahan di situ. Makanya para ulama kita menganjurkan kalau kalian berziarah, jangan cuma datang kuburannya saja. Karena kita kalau ziarah datang ke kuburannya ya. Tapi kata mereka para ulama datang ke rumahnya. Kenapa? Karena rumah mereka tempat Allah turunkan rahmat, Allah turunkan magom, Allah turunkan keistimewaan, Allah turunkan sesuatu yang luar biasa itu di rumah mereka. Maka tak tatkala kita berkunjung ke kuburannya, jangan lupa kunjung ke rumahnya kan di tempat itulah Allah turunkan rahmat keberkahan seluruhnya di tempat itu. Apa namanya berkah? Berkah itu dua, para ulama mendefinisikan dengan dua. Yang pertama adalah bertambahnya kebaikan. Jadi hadir majelis salim kita akan bertambah kebaikan, senang berbuat baik, senang bersodako, senang selalu bantu orang. Ini hadir seperti ini berkah. Kemudian yang kedua keberkahan itu adalah sesuatu yang sedikit tapi cukup. Nah ini yang kita ingin cari. Kita punya uang tidak banyak di tapi cukup buat semuanya. Habba atau Allah tulagil hubub. Habba, satu biji, kata ulama kita ini. Satu biji habba. Ida barakallah apabila satu biji diberi yang keberkahan oleh Allah, tulakil hubub akan menjadi biji-biji yang banyak. Satu biji dikasih berkah sama Allah akan menjadi biji-biji yang banyak. Ini terjadi di zaman dulu kepada seorang yang hidupnya pengen cari berkah, bukan cari yang banyak. Makanya kita setelah pulang ini minta jangan hanya rezeki yang banyak tapi berkah. Ini hamba Allah tidur bermimpi. Bertemu dengan seseorang yang membawa uang seribu dinar. Dulu itu tidak ada rupiah, dolar, pound sterling atau apa rupiah, tidak ada. Adanya cuma dua, dinar, dirham. Kalau dirham uang perak, dinar uang emas. Datang ini satu orang kemudian mengatakan ini aku berikan kamu seribu dinar. Hamba Allah ini nanya, ada berkahnya enggak? Oh tidak ada berkahnya. Kalau tidak ada berkahnya aku tidak mau. Bangun dia dari tidurnya. Tidak berapa lama lagi dia tidur mimpi lagi. Yang sama. Orang yang sama datang bawa lebih kecil 100 dinar. Ditanya lagi ada keberkahnya? Tidak ada. Kalau tidak ada aku tidak mau. Bangun dari tidurnya yang ketiga dia mimpi lagi yang sama orang ini datang membawa lebih kecil berapa itu? Satu dinar. Satu dinar. Kemudian setelah datang, ada keberkahan? Ada. Kalau ada saya ambil. Bangun dari tidurnya subhanallah di samping sudah ada uang satu di satu dinar. Tapi jangan dipelesetkan. Ustaz Habib kalau begitu kalau saya pulang majelis ta'lim ini kemudian di jalan saya uang nemu uang satu ribu itu rezeki saya. Itu bukan rezeki itu orang uangnya hilang. Ini khusus iya saja. Bangun ada di sampingnya. Pinggir jalan itu ada yang punya, hilang. Maka setelah itu, karena di orang miskin, tidak punya uang banyak, tidak pernah makan enak, satu dinar ingin diberikan makanan yang enak. Dia datang ke pasar, nyari ikan yang besar dan segar. Ditanya ikan berapa harinya satu dinar, baik saya beli. Besar. Tidak pernah makan enak. Orang miskin, tapi tidak mau diperbudak dengan dunia, selalu mencinta yang berkah sama Allah. Datang ke rumah, istri anaknya dipanggil, kemari mari. Untuk motong belahnya saja dipanggil istri anaknya, saking nggak pernah makan enaknya. Subhanallah, Allah buktikan habba ida Allah tulagil hub. Satu biji diberi berkah oleh Allah akan jadi biji-biji yang Dibelah ini ikan, ternyata waktu dibelah dalamnya semuanya isinya mutiara semuanya. Sampai setelah itu dikatakan orang ini menjadi orang paling kaya di kampungnya. Habba. Ida barakallah tulagil hubub. Satu biji. Diberi berkah oleh Allah akan menjadi biji-biji yang banyak. Itu yang kita cari. Oleh karena itu carilah keberkahan di tiga tempat tadi. Insya Allah dengan itu yang kita lakukan Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadi yang kita orang-orang yang menjadi orang yang selalu diberikan keberkahan oleh Allah, baik itu umur kita, rezeki kita, keturunan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita semua rezeki yang halal penuh berkah dan juga penuh dengan keberkahan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para hadir hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan, mangga silakan. Kalau bisa Al-Bagir jawab, kalau tidak bisa mungkin akan dijawab pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Insya Allah oleh guru kita Buya Yahya. Allahu a'lam bishawab. Baik para jamaah untuk sesi tanya jawab bagi para jamaah yang ingin bertanya kami persilahkan untuk jamaah bapak-bapak satu orang penanya dan untuk jamaah ibu-ibu satu orang penanya. Silakan bapak. Eh, <clears throat> gimana kalau kita dapat uang di jalan diambil apa enggak? <laughs> Iya, itu aja tanyanya. Cuma ibu-ibu Jemaah ibu-ibu yang mau bertanya depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, tadi Habib menjelaskan bahwa kehidupan dunia itu adalah penjara bagi seorang mukmin. Bagaimanakah implementasinya dengan ayat Al-Qur'an saya lupa eh, ayatnya Arabnya cuma eh, artinya yang carilah akhiratmu tapi jangan lupakan bagianmu di dunia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Habib, saya mau bertanya, eh, apabila kita ada dua pengajian ya, dua majelis taklim, waktunya bersamaan dengan Buya Yahya malam Rabu juga. Kita pilih yang dekat apa yang jauh Habib? karena tempat saya kebetulan sama malam Rabu juga. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kepada Habib yang saya hormati, eh, pertanyaannya adalah apakah kontrakan itu ada zakatnya gitu. Kalau memang ada, bagaimana cara penghitungannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Habib, uh, ini kan ada peluang usaha ya. Uh, sifatnya agak sedikit subhat nih Habib. Kalau tidak diambil, ini peluangnya akan diambil orang oleh orang kafir. Tapi kalau saya yang ambil, itu bagaimana dan uh, keuntungannya memang untuk uh, Eh, keuntungannya bisa digunakan untuk kebaikan umat. Itu gimana ya? Tolong penjelasan Habib. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tentang masalah lukotoh. Dalam fikih itu ada namanya bab lukotoh, yaitu barang temuan. Di situ sudah dibahas tentang bagaimana kalau orang menemukan barang temuan. Tapi di sini konteks daripada pertanyaannya itu diambil atau tidak. Ya, nah, kalau kita merasa di jalan tersebut dan khususnya di jalan tersebut akan diambil oleh orang-orang yang tidak berkepentingan sehingga akan melakukan suatu dengan suatu yang tidak baik dengan orang tersebut baik itu dimakan lebih baik diambil Kemudian kalau kita sudah mengambil, kita masuk ke bab lukoto tersebut. Maka kita harus mengukuhnya selama satu tahun. Ada yang mengatakan dua tahun juga. Kita ambil yang dua tahun. Kita ambil yang satu tahun saja sudah. Jadi setiap minggu kita harus melakukan setiap hari. Diumpan terus tempat tersebut. Kemudian setelah satu hari dalam seminggu setiap hari, kita beranjak ke setiap bulan setiap minggu. Tunggang terus. Kemudian setelah setiap sebulan setiap minggu, kemudian dalam setahun setiap bulan. Kita ungkan sebulan sekali. Kalau sudah selama setahun, tidak ada yang memilikinya, maka itu boleh kita pakai. Begitu uang, barang, boleh. Halal. Tidak ada subhat. Halal. Kemudian kalau suatu saat tiba-tiba kok dalam setelah kita pakai ada orang yang datang ngaku memberikan ciri sama apa yang terlalu diganti dengan sesuatu yang sama atau kadarnya sah, sama kalau uang ya uangnya segitu jadi jangan menyesal oh waduh kalau begitu nggak enak ya mending gak usah diambil lah kalau di sini kita masuk kepada bab kebaikan kalau kita sangka itu bakal suatu menjadi yang tidak baik ambil saja tidak jadi masalah. Karena itu kebaikan. Kalau kita niat untuk menolong orang yang punya ini agar bisa mendapat uangnya, setiap uang itu kita simpan itu pahala ngalir terus. Terus. Kenapa? Karena kita berbuat kebaikan. Niat pengen orang yang hilang itu bisa menemukannya lagi. Ketimbang tadi ambil orang, dipakai, hilang, lenyap, orang nyari, tidak dapat. Diambil karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka setiap kita simpan itu agar orang bisa menemukan. Maka itu pahala terus akan kita dapat. Nah itulah sesuatu yang dilakukan karena Allah, karena Allah Subhanahu wa taala tinggal ngikutin peraturan yang tadi wallahu alam bisawab. Nah. Kemudian yang kedua tentang walata walatan sanasi baka minad dunia. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam Al-Qur'an walatan baka minad dunia. Jangan engkau pernah melupakan bagianmu masalah dunia. Sebetulnya saya ingin bercerita masalah dunia ini panjang lebar nih. Cuma tadi saya mau sempat ngeluarin HP, saya takut jam berapa ini. Ya kan? Makanya saya tidak panjang lebar. Insya Allah lain kali kalau ada kesempatan lagi, kita akan panjang lebar masalah dunia. Bagaimana hukum orang yang ragu tentang rezeki yang Allah telah berikan. Ada pembahasan khusus di situ. Bagaimana Imam Hadis sampai mengatakan orang yang ragu masalah rezeki keluar daripada Islam bagaimana cerita di zaman Imam Abu Yazid Abu Stomi pencuri kain kafan yang seribu kali menggali kain kafan 900 manusia membelakangi kiblat semuanya orang muslim. makanya waktunya, insya Allah sengaja tidak kita ceritakan lain kali. Kemudian masalah ini, walatan sanasi bakamina dunia. Di sini konteks daripada ayat ini agar manusia nggak lupa. Tahu kalimat tansah, kalimat lupa, bukan hobi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an apa? Al-hakumu tagatsur hatta zultumul maqabir. Eh kalian kata Allah yang suka menumpuk nobong harta, memperbanyak harta. Tidak Tidakkah kau ingat kalau engkau masuk kuburan itu semuanya akan lenyap? Hanya amal soleh saja yang menyenangkan dirimu. Jadi tetap kita wajib mencari dunia. Nah di sini masuk bab entar orang yang katanya berdakwah keluar tapi tidak memberikan nafkah sama istri sama anaknya haram hukumnya. Memiliki hak Anda. Pada Anda punya kewajiban, wajib memberikan. Tidak ada istilah dakwah, istilah tidak ada semuanya. Bahkan haji pun yang wajib, kala kita lakukan, kita tidak memiliki harta buat anak dan istri, gugur kewajibannya itu. Wahajul bait manistatoa. Istatoa itu apa di situ? Sudah dijelaskan oleh para ulama, engkau mampu pergi dan engkau mampu meninggalkan hak yang wajib kau tinggalkan kepada mereka. Jadi kalau kita haji ternyata istri nggak ada buat anak anak oh, nggak wajib itu cuma gugur kewajiban. Nah oleh karena itu tentang masalah itu kita sekedarnya saja. Bukan orang usro uh, kita cari seenda sekedarnya saja. Makanya tadi saya bilang kalau kita makan tempe, siang tempe, malam tempe. kan otomatis gaji gajinya kecil, dapatnya tempe terus. Tidak jadi masalah. Karena apa yang kita cari bukan dunia. Cari dunia sekedarnya saja. Karena orang itu kalau sudah mencari dunia yang saya, tadi kita sudah pelajari bersama akan lupa akhirat. Jarang sekali ada ada ulama kita. Oh banyak. Syed Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, ulama terkemuka di Mekah yang kira-kira 7 5 7 tahun yang lalu meninggal dunia di bulan Ramadan itu. Banyak orang-orang Indonesia ulama-ulama kita yang alumni dari sana. Kita punya guru biaya pun pernah belajar kepada beliau juga. Beliau orang kaya, bahkan kalau tidak salah orang kaya ter kayak se-Arab Saudi nomor dua beliau itu. Dan beliau paling nggak senang kalau muridnya pakai baju yang jelek tuh paling nggak senang. Suatu saat ada muridnya keluar pakai baju jelek dipanggil kamu, kenapa bajunya jelek? Saya nggak punya, Habib. Nah, kasih uang, beli yang bagus. Beliau pernah ada menteri datang ajudannya membawa uang satu koper, kemudian minta dibangunkan, kemudian beliau terbiasanya tidak biasa. Di siang hari waktunya tidur, santrinya di ribut sampai beliau datang dan bangun. Kenapa kamu marah-marah? Maaf Habib, saya disuruh oleh menteri membawa uang satu koper. Satu koper ini. Isinya uang, bukan batu atau campur daun. Uang ini. Ada kata belum kadang-kadang ini kamu bangga. Wah Wahai itu keluarkan uang yang akan kita bagikan waktu saya akan umroh besok. Dibawa tiga koper, tiga kali lipatnya dari itu. Saya yang bagikan ini setiap saya umroh. Kamu cuma kayak gini aja bangga. Ada, ada, tapi jarang. Kenapa? Karena mereka yang memiliki dunia pun bukan dunia itu ada di hati mereka cuma di tangan aja. Ini ada pembahasan khusus. Bahwasanya hubud dunia, cinta dunia itu bukan gambarannya punya dunia. Dan zuhud itu yang sering kita dengar zuhud-zuhud itu bukan artinya orang nggak punya dunia. Tapi dia punya dunia tapi mudah mengeluarkannya. Nah itu ntar insya Allah lain kali akan kita bahas tentang masalah itu. Jadi di sini intinya tidak kita melupakan 100% khususnya kita yang punya kewajiban punya istri kita punya anak maka carilah dunia cuma sekedar dengan Allah firman wala tansa dari dunia tapi jangan sampai melupakan dirimu kepada akhirat wallahu alam bisawab nah yang ketiga bagaimana Ustadz kalau saya ini ada majelis salim berbarengan lihat mana yang lebih maslahah adanya setiap minggu adanya setiap bulan setiap bulan kita datang sebulan sekali. Yang setiap minggu kita datang di sana. Tapi Ustaz sekarang ini setiap bulan sama. Sama-sama di tempat kita dibagi saja. Bulan pertama di sini, bulan kedua di di sana selesai. Oh ya, dan tidak jadi masa masalah. Atau kebarangkali bisa yang kita mungkin di antara dua majelis tersebut ada memang yang apa ya kita bukan apa cari mungkin yang lebih maslahah jadi mungkin ada yang bisa diganti maka diganti. Contoh di kampung, ya kan? Contoh ada di masjid jami, ada yang di rumah kita di kampung. Mungkin dari kampung bisa digeser enggak? Gitu. Tapi tentunya ngomongnya dengan akhlak, dengan bijak. Oh, enggak bisa ini, udah lama ini. Ya enggak apa-apa sudah. Bulan ini datang ke sana, bulan depan datang datang ke yang masjid selesai. Ini sama seperti orang yang depan rumahnya ada musola, kemudian di depan ada masjid. Ada ini gitu ya. Samping rumah musola. Agak jauh ada masjid. Mana yang lebih dahulukan? Nah, lihat mana yang lebih maslah. Contoh, kalau di musola ini kadang kita datang ke sana itu apa? Tidak ada majelis taklimnya, tidak tidak ada ininya. Maka kita lebih dahulukan yang ada di masjid karena mungkin di sana ada majelis taklimnya. Nah, kita pun bisa rolling kita mungkin bisa kita bagi waktunya kalau kita sholat subuh di sini dan duhur, mungkin asar maghrib isanya di sana. Tinggal dibagi saja. Kenapa? Karena kita pun harus menjaga hati seseorang semuanya, termasuk tentang masalah beribadah, majelis salim jadi tinggal dibagi saja antara keduanya. Wallahu a'lam Kemudian zakat kontrakan. 6. Kalau di dalam struktur zakat yang ada enam itu kontrakan itu termasuk yang mana? Perdagangan bukan? Bukan ya? Hah? Apa? Sewa. Kontrakan termasuk kepada saya sewa. Nah ini anak kurang paham ini Wong Allah alam bisawab karena agak anak agak sedikit ragu. Masalah sewa itu ada zakatnya atau tidak? Coba antar bisa ditanyakan oleh usaha-usaha yang lain ya masalah kontrak ya. Ada zakatnya atau tidak? Ana wallahu alam bisawab. Anak kurang paham ini. Sewa, menyewakan daripada bukan masuk perdagangan ya. Ada bentuknya? Tidak ada. Sewa rumah. Kalau tidak salah setahu anak tapi mohon ditanyakan lagi dengan Ustaz Sempat. Kalau tidak salah ini tidak ada zakatnya. Tapi kita berkepentingan untuk mengeluarkan soal sodakoh daripada harta yang kita miliki daripada hasil tersebut. Sama seperti profesi. Zakat profesi. Guru. Sekarang apa itu PNS, ya. Gajinya lebih. Oh, sekarang ada yang sampai jutaan bahkan mungkin puluhan juta. Ya, bagaimana itu ada zakatnya? Nah, kalau pro profesi sudah dibahas tidak ada zakat zakatnya. Tapi kita dianjurkan untuk melakukan sholat sodako. Karena yang kecil saja, yang masalah perdagangan saja. Ataupun daripada kita punya apa itu simar, buah-buahan pun kita wajib mengeluarkan zakatnya. Kenapa profesi yang lebih besar tidak ada zakatnya? Memang peraturannya seperti itu. Tapi kita dianjurkan untuk mengeluarkan so, sodako. Jadi tidak ada paksaan. Ya. Kalau tidak salah ini sewa juga termasuk tidak ada zakatnya. Tapi mohon tadi ditanyakan kembali dengan ustadz, dengan kiai ulama setempat bagaimana ada zakatnya atau tidak. Kalau tidak salah tidak ada zakatnya, tapi kita dianjurkan untuk mengeluarkan sodako daripada harta tersebut. Yang lebih kecil saja ada zakatnya, apalagi daripada saya, sewa. Tapi ingat, kita menghukumi tidak boleh pakai hawa naf nafsu. Harus mengikuti aturan syari syariat. Kadang ada orang yang memaksa. Oh ini profesi harus ada zakatnya. Kamu profesinya gajinya sampai 50 juta satu bulan. Oh saya saja yang Cuma pedagang aja sampai harus ada zakatnya. Bagaimana kamu? Oh, tidak bisa seperti itu. Karena itu sudah ada peraturannya masing masing-masing tinggal kita jalani. Tapi tetap ingat pada konteksnya juga seorang manusia pun harus menjaga perasaan orang lah, orang lain. Jadi tetap kita sebaiknya mengeluarkan daripada hak daripada orang lain dalam bentuk so, sedekah wallahu alam so, nah. Kemudian yang terakhir masalah subhat. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mensabdakan, man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa orang kata Rasulullah ya suka bermain dengan subhat. Subhat terus mainannya ini. Waqa'a fil haram. Suatu saat dia akan jatuh kepada sesuatu yang ha? haram. Makanya kata Nabi jangan main-main dengan sesuatu yang subhat, tinggalkan saja. Nah, lalu bagaimana Ustadz ini kalau tidak saya ambil ini akan diambil oleh orang lain dan akan berdampak betul-betul negatif ini. Bagaimana ini Ustaz? Nah, di sini kita ambil daripada kaidah fikihnya itu mengambil dua suatu yang berbahaya atau yang mudorot yang lebih ringan. Nah, mungkin ya kita tapi harus diperinci apa itu subhatnya sebetulnya itu. Ya, subhatnya itu apa? Kalau memang barang tahu definisi subhat. Subhat itu suatu yang belum jelas kehalalannya, belum jelas keharamannya dari dalilnya baik itu Al-Qur'an dan hadis Nabi. Belum jelas ke halalannya dan juga keharamannya. Innal halala bayyinun wa inna harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. La ya'lamuhuna katsirun minan nas. Kata Rasul yang halal jelas, yang haram jelas, tapi di antara keduanya ada subhat. Yang banyak manusia tidak tahu tentang masalah sub subhat. Jadi kalau seandainya ditinggalkan akan bisa diambil oleh orang kafir, atau orang-orang yang memiliki kepentingan lain sehingga melakukan sesuatu yang haram, maka kita ambil untuk sesuatu yang baik, maka tidak menjadi masalah selama di situ memang tidak bisa dihindarkan, bahkan akan menimbulkan dampak negatif yang banyak. Di antaranya juga tentang masalah riba. Kadang orang nabung di bank konvensional, ya. Ada namanya riba. Nah, kalau riba itu bagaimana diambil tidak? Nah, kalau riba itu harus diambil. Ya, atau bahasa halusnya bunga. Bahasa halusnya itu. Yang haram-haram sekarang ini sudah dihaluskan biar orang mulai senang gitu. Sama aja bunga riba sama itu haram semuanya. Makanya kenapa orang sekarang kok kadang susah berbuat kebaikan tapi kalau bermaksiat kok semangat senang. Ah, di antaranya para ulama mengatakan mungkin barang makanan yang kita makan sudah ada barang haram, bahkan barang yang subhat. Subhat dimakan bisa menjadi orang malas ibadah dan sering berbuat maksiat apalagi yang haram. Apalagi menjadi sebuah daging. Oh. Oleh karena itu, jadi kalau kita lihat bahwasanya itu semua bisa menjadikan doror, bahaya maka kita ambil kemudian kita gunakan untuk suatu yang halal maka tidak menjadi masalah selama memang ada dorornya kalau kita ting kita tinggalkan tidak jadi masalah tinggalkan saja karena suatu yang subhat itu adalah suatu yang tidak jelas makanya para ulama-ulama tasawuf membahas itu tentang masalah sifat waro ada namanya sifat waro apa itu waro tidak senang dengan barang subhat kenapa karena kaitannya masuk ke perut Makanya riba tadi itu kalau sudah kita ambil itu digunakan untuk sesuatu yang menghinakan, untuk sesuatu yang umum, buat selokan, buat jalan raya umum, kemudian buat WC umum. Tidak boleh dibuat masuk ke perut, tidak boleh. Ung Imam Haddad pernah menceritakan dalam kitabnya Nasailu Dunia wal Imaniyah, kalau orang itu pakai baju yang haram saja, itu bisa menjadikan sholatnya saja tidak diterima, Lalu bagaimana kalau makanan yang masuk ke perut yang menjadi daging? Pakaian yang dipakai itu bisa menjadikan sholatnya tidak sah. Itu tentang masalah pakaiannya saja. Lalu bagaimana daging? Pakaian yang dipakai itu yang haram itu bisa mengajak orang berbuat kepada kemaksiatan karena barang yang dipakai haram. Lalu bagaimana barang itu bukan hanya dipakai kata masuk ke perut jadi daging tidak bisa dipisahkan. Eh. Makanya kadang orang itu susah beribadah agak malah coba lihat rezeki kita gimana selama ini dimakan. Ah mungkin di antara faktornya kalau tidak yang haram mungkin yang subhat sehingga susah untuk digunakan. Tapi kalau konteksnya seperti tadi akan menjadi doror bahaya untuk yang lain. Tapi kita bisa manfaatkan itu tersebut menjadi yang subat menjadi halal maka tidak menjadi masalah. Tapi kalau yang subat tersebut kalau kita tinggalkan tidak menjadi masalah tinggalkan itu namanya sifat waro yang dimiliki oleh para salafun soleh dan itu yang lebih menyelamatkan diri kita untuk meraih daripada sesuatu yang halal dari ridhonya Allah Subhanahu wa taala wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib yang dimuliakan Allah, saya ingin bertanya ini tentang beberapa informasi atau isyarat yang sering terdengar dan melalui beberapa media bahwa umur dunia atau akhirnya eh, datangnya hari kiamat itu dari beberapa hadis eh, daripada perawi hadis ataupun al muhadis yang banyak disebutkan di situ bahwa umur dunia itu tidak lebih dari 1500 tahun terhitung dari hijrahnya Nabi. E, mohon konfirmasinya. Yang pertama itu, yang kedua, e, mohon maaf. E, tapi saya mendengar juga dari Habib yang lain, dari ulama yang lain bahwa ada yang mengatakan tidak akan datang kiamat kecuali setelah habis sinar ataupun energi matahari itu. Dan ini juga menjadi sebuah pertanyaan dalam diri saya uh, tentang kebenaran itu atau tentang informasi yang diberikan oleh ulama-ulama itu. Yang kedua berumah dengan yang akhir-akhir ini tentang aliran ataupun pemahaman yang memang sering kita dengar tentang dia selalu mengatakan ini bid'ah dan seterusnya. Tapi di akhir ini beberapa ulama di antara mereka itu mengatakan bahwa pencetus yang sering kita dengar dari Arab Saudi itu mereka bukanlah ulama yang dituduhkan tapi yang dituduhkan adalah ulama yang berasal dari Afrika mohon maaf saya sebut Muhammad bin Abdul Wahab jadi bukan alirannya beliau yang salah tapi aliran yang dibawa oleh ulama dari Afrika sedangkan yang sering saya dapat informasinya itu adalah memang aliran itu berasal dari eh, beliau gitu. Nah ini apakah hanya sebatas untuk pengalihkan isu aja atau memang seperti itu kebenarannya? Karena sering saya sering juga mendengar uh, apa ceramah dari Bu Yahya bahwa memang golongan-golongan mereka itulah yang selalu membid'ahkan dan seterusnya itulah yang memang berasal dari aliran mereka. Terima kasih mungkin itu saya konfirmasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Media. Kalau kita berbicara media, kita berbicara tentang dajjal akhir zaman. Media itu dajjal yang dimunculkan oleh dajjal aslinya itu sekarang ini. Banyaknya kerusakan, banyaknya fitnah itu lewat media. Maka saya himbau daripada firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kalian itu bertanya tentang sesuatu wasalu ahla dikri kata Allah. Tanyalah kepada ahla dikri orang yang memiliki pemahaman dalam bidang profesi tersebut in kuntum la ta'lamun kalau kalian tidak tahu. Apabila ada suatu kabar datang kepada kita kata Allah fatabayyanu maka carilah pembenarannya, kebenarannya bagaimana. Berbicara tentang masalah media yang sudah beredar sekarang di mana-mana pun. Saya himbau kepada seluruhnya jangan pernah percaya dengan media khususnya oh, yang punya televisi, ya. Yang punya televisi, ya. ya lebih baik nggak punya televisi. Lebih enak, lebih aman, nyaman. Saya pribadi di pondok nggak punya televisi enak, nyaman. Makanya saya pribadi lebih senang hidup di pondok ketimbang luar. Aduh kalau luar, luar pondok pusingnya minta ampun. Walaupun untuk rekreasi, nggak eh, senang. Lebih enak di pondok, belajar, saling belajar antara satu dengan lainnya enak, pak, tenang, adem. Tapi banyak orang-orang jamaah-jamaah buja itu kalau sudah ketemu ngobrol sama kita, di pondok ya Allah bib enak, di pondok bib antum nggak ada masalah. usai oh, di luar kena ini gitu. Saya bilang orang rumahnya gede, uang banyak. Saya pusing terus terang bib. Saya punya toko, yo oh, cerita dia. Pusing tapi saya di sini mendapatkan kenikmatan. Tidak ada masalah belajar ilmu agama. Makin tahu agama kita, makin tahu kekurangan kita, makin bisa evaluasi diri, makin bisa mendekatkan diri kepada Allah. Maka di sini intinya masalah media tidak usah dipercaya. Apapun itu. Lebih baik tanya kepada ula, ulama. Siapapun yang isi media tersebut. Ini secara umum. Secara umum. Kecuali betul-betul tahu siapa itu orangnya. Dari keilmuannya dari silsilah mata rantai belajarnya, gurunya siapa, ajaran yang disampaikan itu seperti apa. Kalau kita sudah tahu tidak jadi masalah. Berkaitan tentang soal masalah tadi, tentang usia dunia tinggal 1500 tahun, itu saya terserang wallahu alam bisawab, tapi jadi permasalahan buat apa sih tahu itu? Makanya kita punya guru Habib Ali Baharun selalu ngasih kabar sama kita negaskan kalau punya ilmu itu tidak harus dikeluarkan semua ilmunya. Ada orang tuh kadang agak sedikit latah punya ilmu. Shh, sampai jamaahnya bingung ini. Waduh, ini apa ya? Orang alim itu bukan orang yang bisa memberikan ilmunya semuanya, tapi orang alim itu yang bisa memberikan ilmunya sesuai porsi yang hadir. Makanya kita punya guru buaya itu jarang bahas yang jelemit-jelemit itu, kadang bahas yang real aja sudah. Nah, kamu kalau meninggal, ah, Israel mau datang, kamu siap mati tidak? Tidak siap, obat, perbaiki hidup. Ah, enak. Makanya Nabi pun mengatakan al-kayyi sumandana nafsa wa amila lima badal maut. Nabi Muhammad saja cuma menyarankan orang cerdas itu adalah menganggap nafsunya dan memikirkan kehidupan hari kiamat. Jadi sekarang ini loh kita siapin buat apa? Anggap saja benar saja untuk menjadi evaluasi kita ini. Oh, berarti kiamat akan datang bentar lagi nih. Ah, apa yang kita siapkan? Itu aja. Kadang ada orang tuh agak latah. Oh ini ntar katanya ini termasuk tanda-tanda hari kiamat orang ntar Imam Mahdi akan muncul. Imam Mahdi katanya munculnya ntar di ujung Yaman sana. Kemudian di sana akan keluar api dari sana. Ayo kita ke Yaman nonton yuk di sana. Buat apa? Ini loh yang paling penting ini kita punya hidup banyak dosa atau banyak pahala itu loh. Kalau besok Israel datang kepada kita, siap ndak? Enggak ada di pending Israel, pending dulu ya bentar ya. Nih semiliar, enggak ada. Makanya kita punya guru dan yang lainnya pun selalu minimal kalau punya ilmu dilihat. Coba bayangkan bayi dikasih pisang baru lahir, apa yang terjadi? Ah. Bayi baru enam bulan, suruh lari, ayo lari dilepas, uh yang jumper walik sudah itu bayi. Nah, maka di sini jadi kita ambil saja hikmahnya kalau memang seandainya memang 1500 tahun ya kita siapkan dari sekarang ini. Dan bukan hanya 1500 tahun. Setiap hari kita jadikan itu hari kiamat buat kita. Kiamat apa? Kiamat kita akan disiksa oleh Allah kalau kita punya amal sedikit. Nah itu aja sudah. Jadi saya terus terang saya Allah alam bismillah masalah itu tapi yang paling penting yang harus kita ingat bahwasanya jadikan itu kiamat bukan hanya 1500 tahun sehingga kita berleha-leha sekarang ini, tapi jadikan itu kiamat di depan mata kita sebagai motivasi agar kita selalu berbuat kebaikan dan takut untuk berbuat dosa karena pada akhirnya orang akan meninggal dan akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala wallahu a'lam Nah, kemudian tadi tentang tanda-tanda hari kiamat. Nah, begitu juga sama kayak tadi tentang tanda-tanda hari kiamat akan datang. Nabi juga pernah mengatakan inna min asrati sa'ah an yurfa'ul ilmu. Termasuk tanda-tanda hari kiamat akan diangkat daripada mereka orang-orang yang punya ilmu. Artinya banyak ulama-ulama kita yang meninggal. Kemudian juga diantaranya tadi yang disampaikan juga tentang daripada apa tadi? Apa? Kiamat tadi kan? Apa katanya tadi? Tanda kiamat ah? Ah, energi matahari sekarang kalau tidak salah karena saya nggak ngikutin televisi cuma kalau masalah agama insya Allah kita juga nggak pengen ketinggalan kadang-kadang cari-cari juga dibahas Indonesia memiliki ini ah jauhan masalah itu kita punya masjid musola di rumah biar orang sholat subuh berjamaah itu gimana gitu loh itu lebih penting ketimbang kita bahas energi ini Oh, kita punya negara Indonesia sudah dibelah-belah. Nah, ini dipikirin. Gak usah energi-energi. Aduh, repot. Kita punya istri nggak pernah sholat, pikirin tuh gimana? Kita punya suami nggak senang hadir majelis salim tuh gimana? Ah, itu yang dipikir. Kita punya suami cuma ngantar, habis itu pulang suaminya datang lagi kalau mau selesai majelis salimnya. Tuh pikirin gimana cara dakwahnya, ah, itu lebih penting. Nah, oleh karena itu tanda-tanda kiamat yang tadi yang pertama dan juga yang kedua jadikan itu ajaran motivasi saja buat kita dan pikirkan sesuatu yang lebih penting. Makanya kata saya punya guru teman dekatnya Bu Yahya waktu mondok di Darul Dakwah beliau pernah mengatakan orang yang cerdas itu bukan orang yang bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Tapi orang yang cerdas adalah orang yang bisa memilih mana dua satu yang lebih baik. Baik, baik. Ini saya pikirkan baik, ini baik. Mana yang lebih baik yang harus saya pikirkan. Sama seperti tadi. Ada majlis salim dua-duanya. Mana yang lebih baik? Nah, pikirkan mana yang lebih baik. Nah, oleh karena itu nama masalah ini juga jadi lebih baik kita memikirkan sesuatu yang penting-penting aja deh. Masih banyak kok yang penting. Maksudnya nah, tadi saya bilang masalah masjid musola. Kadang orang itu berbangga-bangga dengan masjidnya, dengan musolanya, tingkat tuh sampai tingkat berapa sudah. Anggap 37 sudah. Saya cita-cita masjid saya harus 37 tingkat. Sehingga yang terjadi kadang-kadang mama, kadang sampai minta-minta di pinggir jalan itu kurang mantas itu. Coba secara logis, rasio akal kita, apa kata orang kafir yang lewat? Orang Islam mau nyembah Tuhannya untuk tempat ibadahnya sampai minta-minta dan nggak jalan. Tidak, tidak pantas. Kalau sudah jadi masjidnya ditinggal. DKM-nya si Udin, muadzinnya si Udin, iqamah masalahnya si Udin, yang jadi imamnya si Udin, makmumnya, eh, Sampai yang baca, yang jadi imamnya si Udin, yang mimpin wiri si Udin, doa sini semuanya si Udin. Yang lain Udin itu tidak ada. Itu lebih pantas untuk kita pikirin. Bangun masjid gede tapi tidak ada orangnya. Saya kemarin ngisi di Batam, saya tegur juga untuk masalah ini. Masjid ada, tapi kenapa kok tidak dipikirkan? Karena mikirkan bangunannya bangunan, pikirkan biar makmur masjid ini bagaimana caranya. Karena masjid itu usianya litakwa, masjid itu untuk bertakwa, untuk orang kembali kepada Allah. Gimana caranya ini? Tetangga-tetangga saya yang ada di sini, ah, bisa lagi masjid, pikirin. Bagaimana masjid gede tapi nggak ada majelis salimnya? Ada, ada. Saya pernah masuk ke salah satu masjid ngisi di sana, ternyata majelis salimnya nggak ada. Besar besar. Nah ini yang lebih penting harus kita pikirkan gitu loh. Nah, khususnya untuk masalah tadi, kadang-kadang sampai kita minta-minta pinggir jalan itu kurang pantas. Apa yang harus kita lakukan? Kita lobby saja orang-orang kaya setempat yang diberikan kelebihan harta oleh Allah. Atur strategi gimana? Itu lebih baik. Ketimbang sampai gitu itu merendahkan Islam. Saya pernah ditanya waktu di Brebes kalau tidak salah itu lagi. Orang nanya singkat padat. Habib saya mau nanya. Enggak silakan. Habib maaf, saya malu jadi orang sini. Karena untuk bangun masjid saja saya harus minta-minta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan ngadu domba saya dengan <laughs> orang yang ada di tempat itu. Saya harus jawab apa? Waduh ini harus mikir. Kadang orang bertanya itu harus pakai akhlak gitu. Jadi ditutupi, dibungkus ya. Ini masih mending. Saya pernah ngisi di satu PT, satu perusahaan. Rutin kita di sana juga. Habib saya mau nanya. Silakan. Habib, bagaimana hukumnya kalau kita ini bekerja gajinya masih kena riba? Tolong Habib jelaskan dengan detail karena ini di belakang saya. Pas belakangnya. Ini yang punyanya Habib. Oh aduh, Ini kan saya pusing jawabnya ini. Saya harus bagaimana? Padahal bulan yang lalu saya ngisi juga di situ pertanyaannya kayak gitu. Sudah saya jawab gamblang sudah. Ini Habib tolong jawab yang jelas yang detail Habib di saya. Kan kemarin baru saja ditanya. Dan saya juga buat grup WhatsApp tentang perusahaan itu saya buat grup khusus itu. Buat tanya jawab. Kemudian tuding ini Habib orangnya dari belakang saya yang punya. Ya salah. Ini kan harus meres otak ini jawabnya gimana ya. Yang jawabnya bisa diambil dengan enak, tidak nyakitin hati. Ya kan? Kadang kayak gitu. Nah, jadi sekali lagi kita kembalikan tadi. Jadi seharusnya kita ini harus mementingkan masjid yang kita bangun musola ini bagaimana ada kegiatannya maka itu jauh lebih penting nam wallahu alam bisawab. Nah, kemudian pemahaman tentang ahli bid'ah. Sebetulnya gampang sih kalau ngeliat itu. Bukan hanya yang diceritakan tadi, kalau kita mau tahu karakter orang, kata seorang ulama kita ini, kalau engkau ingin tahu orang itu baik atau tidak, tunggu waktu dia berbicara. Itu saja. Kita akan tahu dia baik atau tidak, kasih dia kesempatan berbicara. Ah, baru kita akan tahu itu orang baik atau tidak. Termasuk masalah ini. Kalau kita mau tahu orang itu alirannya betul atau tidak, tanyakan tentang masalah-masalah yang sensitif. Tanyakan masalah maulid. Kalau di, kalau dia itu orang yang ada itu lihat keterangannya masalah maulid, bagaimana masalah jarak kubur, masalah tawasul, mengambil berkah, tahlilan, tanyakan masa itu lihat kalau mungkin itu di dunia maya internet, tapi jangan berguru dengan internet atau jangan sampai pernah berguru dengan ah Mbah Google. Ya, berguru dengan seorang ulama yang kita yakin keilmuannya, keulamaannya daripada mata rantainya dan guru-gurunya belajar dengan mereka yang belajar dengan Mbah Google karena di Google itu kita tidak tahu siapa yang nge-share itu alirannya sama atau tidak dengan kita. Maka setelah itu kita lihat kalau dia itu di media sosial, dia di media sosial. Klik namanya, kemudian masukkan judulnya. Contohnya namanya si B tawasul, si B maulid. Kita akan lihat keterangannya di situ. Kalau sudah keterangannya melenceng, ah, berarti melenceng selesai. Sebetulnya gampang. Lihat dia waktu berucap. baik, oh dia bukan ini. Tidak usah dengarkan. Orang itu berbicara bisa bohong, bisa benar. Tapi kalau kita sudah tahu orangnya sendiri yang berbicara, kita bisa menilai di situ. Maka lihat pembahasan dia kalau dia seorang ustadz tentang masalah sensitif yang ada dalam akidah kita. Kalau dia ternyata sama, dia termasuk daripada kita. Kemudian tak lihat juga teman-temannya siapa, sekitarnya dia. Kadang ada orang untuk mengkelabui saja, memunafikan dirinya. Seperti zaman Nabi sudah ada Abdullah bin Ubay bin Salul datang kepada Nabi Muhammad, aku beriman kepadamu. Orang kalian katakan, kamu beriman kepada Muhammad. Tidak, aku cuma mengejek Muhammad. Lihat temannya siapa lingkungannya. Lihat ngomongannya, pembahasannya. Kedua, lihat lingkungan temannya. Maka di situ baru kita bisa mengambil bahwasanya dia itu orang baik ataupun tidak, benar ataupun tidak. Wallahu a'lam bishawab dan itu lebih bijak. Nah, apalagi sudah dibahas oleh guru-guru kita tentang orang ini yang kita tahu guru kita ini siapa, yang kita punya guru buaya sudah tidak dilakukan lagi, tinggal diikutin saja. Karena ulama itu ingat ulama itu ada dua. Ada ulama pewaris Nabi, al ulama warasatul ambia. Ada ulama yang ditakuti sama Nabi, yang Nabi pernah mensabdakan, aku tidak takut dengan namanya Dajjal, tapi ada yang lebih aku takut dari Dajjal itu ulama su. Gitu orang yang katanya punya ilmu, tetapi dia menyelewengkan ilmu yang dia pelajari untuk mendapatkan gemerlap dunia, tahta, jabatan, daripada dunia. Oleh karena itu, kita lihat waktu dia berbicara, kemudian yang kedua lihat teman lingkungannya, baru di situ kita bisa menyimpulkan. Karena ulama itu bukan hanya orang yang mondoknya puluhan tahun bahkan sampai ke luar negeri, kemudian pulang ke Indonesia dia bangun pesantren, muridnya banyak, kalau bukan majelis taklim jamaahnya penuh atau yang masuk TV, bukan itu yang namanya ulama. Innama min ibadihil ulama. Ulama itu adalah orang yang paling takut sama Allah, yang halal dia katakan halal, yang haram dia kata haram. dari pintir kayak zaman sekarang ini. Banyak ulama-ulama membingungkan. Sudah tahu kita tidak boleh mengangkat orang kafir menjadi pemimpin selesai. Sudah dibahas panjang lebar oleh ulama. Eh muncul ulama-ulama apa karbitan atau apa bahasanya itu. Oh dibela wanaya oh, ya, ya salam. Nah, maka di situ kita bisa lihat itu ulama Nabi Muhammad atau ulama yang ditakuti sama Nabi Muhammad. Jadi secara koidahnya kalau ada orang itu menyalahi kebiasaan baik yang sudah sering disampaikan oleh guru-guru kita para salafun soleh ragukan orang tersebut tanyakan kepada ulama kita siapa dia karena kalau ulama-ulama kita tidak ada yang mengingkari maulid, mengingkari ziarah kubur, mengingkari mengambil berkah ini semua sudah dibahas panjang lebar. Dan ingat kehidupan jangan sampai kita korban iman, akidah agama kita hanya masalah dunia. Sebulan dikasih 10 juta, 20 juta. Meninggal selesai. Ada orang meninggal di Tangerang, mobilnya masuk ke kuburan. Ada. Ada. Ada orang Tangerang meninggal rumahnya itu yang gemerlap masuk ke kuburan. Ada. Semuanya cuma kain kafan yang kita pakai itu. Maka jangan sampai iman akidah kita di agama dijual. Hanya gara-gara duit, jabatan, pondoknya pengen dibangun. Kemudian keluarganya dibantu buat apa? Bukan dunia. Akhirat yang kita cari. Oleh karena itu, malah kita menjadi orang yang selalu memikirkan akhirat. Karena dengan memikirkan akhirat, kita akan menggapai kebahagiaan dunia sampai di akhirat insya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wa a'lam Nah, mungkin al-fajr akhiri dengan doa. Nah, ini di sini kalau tidak salah saya tadi bicara sama tim. Mana ada timnya? Ada grup WhatsApp-nya ya? Ada grup WhatsApp-nya? Ada? Nah, Barangkali di sini yang pengen bergabung, yang hadir sekarang, baik itu yang laki-laki ataupun yang perempuan pengen gabung di grup WhatsApp yang punya WhatsApp, pengen gabung di grup WhatsApp Al Baja Tangerang. Yang pengen gabung di grup WhatsApp Al Baja Tangerang bisa bergabung. Dan tadi saya juga sudah ngomong di belakang, nama saya masukkan saja di situ, tidak jadi masalah. Ntar insya Allah kita juga sudah buat grup banyak Al Bahja. Bahkan kemarin juga kita ke Bogor, kita ngisi, kita buat grup juga di sana. Kemudian di pengajian yang satunya lagi kita buat grup, banyak kita buat grup. Buat apa? Biar lebih mudah untuk tanya jawab. Intinya di situ. Agar kita nggak salah nanya jawab sama orang lain. Kita takut tanya, ternyata tanya sama orang yang akidahnya beda. Ah, bukan dekat sama Allah malah makin jauh. Makanya itu kita buat grup. Bahkan kemarin kita ke Batam juga kita buat grup juga di sana tuh. Karena kita pengen ikat terus mereka dengan grup-grup kemuliaan yang mengantar kita untuk selalu belajar ilmu agama, tahu kekurangan kita, sehingga kita makin dekat dengan Allah dan Rasulnya. Mangga kepada yang laki-laki, ntar barang kalian yang bergabung bisa ntar gabung di ke depan setelah acara ini selesai jangan pulang dulu yang punya WhatsApp bergabung dan insya Allah yang sudah gabung ntar bisa setiap pagi dan malam akan di share kalimat motivasi ringan ringan aja nggak panjang-panjang kan biasanya ada di WhatsApp itu panjang sampai bawahnya apa selengkapnya keluar keluar lagi klik keluar lagi dada ya jadi entah di situ akan di share kalimat-kalimat motivasi ringan ringan pendek nggak banyak panjang dan kalimatnya insya Allah nggak ngajak mikir lah kita pun saya pribadi kalau pengen ngeset saya mikir ini kalau saya saja mikir kalimat ini perlu dipikirkan apalagi daripada orang yang kadang nggak belajar ilmu agama gitu kan yang cuma hadir majelis taklim maka kita share kalimat yang nggak pakai mikir sudah baca paham baca paham diamalin sudah gitu aja. Insya Allah ntar gabung di situ setiap jam 6 pagi insya Allah sampai jam dan juga jam 8 malam. Jadi setiap pagi pokoknya minim minimal itu jam 6 kita sudah share jam 6 pagi kemudian yang malamnya jam 8 malam kita share dan insya Allah di situ bapak ibu boleh bertanya masalah agama apa saja. Jadi kalau sudah gabung ntar lagi jalan kok tiba-tiba ada yang aneh ini atau nonton TV kok ada ustadz kayaknya agak aneh ini ustadznya nih ah buka HP-nya WhatsApp grup Al-Baja Tangerang, klik Afan, maaf Ustadz, ini saya melihat atau saya menyaksikan kok ada yang gini, bagaimana pandangan dalam Islam? Entar kan kita jawab. Kalau saya bisa, saya jawab. Kalau saya nggak bisa, saya ajarkan PR, saya tanya dengan ustadz-ustadz yang lain. Kalau ustadz lain saya tanya nggak bisa, saya tanya insya Allah dengan guru kita Buya, Buya ya. Jadi boleh tanya apa ya saja, terserah. Asal masalah aga, agama. Jangan tanya beli kipas angin di mana, ah, itu bukan bagian saya. Wasalu ahla dikri. Tanya kepada yang ahlinya. Nah, nah bagi yang bapak, bagi ibu yang ingin bergabung, mangga silakan dan mungkin yang ibu-ibu mungkin ada yang mengkoordinir. Ada? Ada ya? Nah, bagi yang ibu-ibu, mana yang ibu-ibu ada yang Ada? Ah, ada di sana Aywa. yang ibu-ibu ntar ada yang mengkoordinir, bisa gabung di sana sekali lagi untuk kepentingan bersama dalam kebaikan nggak ada macam-macam di situ. Dan insya Allah tidak ada yang macam-macam. Di situ grupnya khusus untuk tanya jawab dan mungkin ada yang ingin share kalimat kalimat hikmah yang bagus, nggak apa-apa di situ. Ya. Jadi secara umum itu buat tanya jawab seputar agama dan insya Allah setiap pagi dan malam ada kajian motivasi lain. Itu saja yang bisa bagi sampaikan kita tutup dengan doa. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini menjadikan kita makin dekat dengan Allah dan Rasulnya dan ilmu yang kita pelajari ini menjadikan kita makin takut dengan Allah dan Rasulnya. Allah mudahkan kita dengan sisa umur ini untuk selalu beramal kebaikan. Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk hadir majelis taklim dalam istiqomah, hadir karena Allah dan karena Rasulnya dan kita berlindung dari Allah. Sekala hadir atau berbuat berbuat kebaikan karena manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafiina wa qurrati ainina Muhammadin habibi rabbil alamin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Allahumma asli Muhammad ya Allah. Allahumma asli masjid Muhammad ya Allah. Allahumma asli masjid Muhammad ya Allah. Allahumma mansur masjid Muhammad. Allahumma farij masjid Muhammad. Allahumma jubur masjid Muhammad. Allahumma sabit Muhammad iman ya Allah. Allahumma sabit Muhammad iman ya Allah. Allahumma sabit Muhammad iman ya Allah ya dal jalal ikram. Allahumma ya Allah, muliakan kami di dunia sampai di akhirat ya Allah. Muliakan kami dengan ilmu agama ya Allah. Muliakan kami untuk istiqomah hadir majelis ta'lim ya Allah. Muliakan kami untuk beramal ikhlas semata-mata karenamu ya Allah, bukan karena manusia ya Allah. Ya Rabbal alamin. Allahumma ya Allah, pada kesempatan kali ini ya Allah kami berusaha ya Allah untuk membahas dan belajar ilmu agama. Maka jadikan kebaikan yang malam hari ini kami lakukan kau terima ya Allah sebagai daripada engkau cinta kepada kami ya Allah dan mudahkan kami ya Allah untuk istiqomah hadir di tempat ini ya Allah untuk selalu hadir di tempat ini karenamu ya Allah dan kami berlindung daripadamu ya Allah beribadah berbuat kebaikan bukan karenamu ya Allah dan jadikan setiap amal yang kami lakukan ya Allah ikhlas hanya semata-mata karena ridhamu ya Allah karena ridhamu ya Allah karena ridhamu ya Allah dan kami mohon kepadamu ya Allah jauhkan hati kami daripada cinta kepada dunia jauhkan hati kami daripada cinta kepada dunia. Jauhkan hati kami cinta kepada dunia. Sehingga dunia yang kami miliki ini menjadikan kami jauh darimu ya Allah. Jauh dari mereka kasihmu Nabi Muhammad. Jauh daripada akhirat. Jauh daripada berbuat kebaikan. Jauh daripada ibadah. Jauh daripada hadir majlis ta'lim. Dan kami mohon kepadamu ya Allah dekatkan kami dengan para ulama. Dan kami mohon kepadamu ya Allah pilihlah ulama-ulama yang mengantarkan kami kepada kemuliaan ya Allah. Jauhkan kami daripada ulama-ulama yang ditakuti oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Jauhkan kami daripada ulama su. Dan kami mohon kepadamu ya Allah. Kalau ada di antara para ulama-ulama kami yang saat ini sedang tersesat. Atau saat ini sedang melenceng daripada ajaran kekasihmu Nabi Muhammad. Maka kembalikan mereka kepada keajaranmu ya Allah. Pada ajaran kekasihmu Nabi Muhammad. Kembalikan mereka dengan rahmatmu. Kembalikan mereka dengan taufik hidayahmu buka hati mereka ketuk hati mereka ya Allah untuk kembali kepada fitrahnya sebagai ulama pewaris para nabi dan kami mohon kepadamu ya Allah jadikan kami ya Allah hamba-hambamu yang kau mudahkan untuk mengeluarkan harta kami karenamu ya Allah mudahkan kami untuk bermaga karenamu ya Allah mudahkan kami berinfak karenamu ya Allah jadikan infak sodako kebaikan yang kami lakukan ya Allah kami bisa rasakan di akhirat dan kami berlindung kepadamu ya Allah daripada rezeki yang haram daripada rezeki yang mengantarkan kami kepada kehidupan kehinaan. Rizki yang mengantarkan kami kepada siksamu, kepada nerakamu ya Allah. Kalau ada di antara kami yang saat ini rizkinya haram, maka jauhkan daripada yang haram, ganti dengan yang halal, yang jauh lebih baik daripada yang halal. Dan kami mohon kepadamu ya Allah. Sisa umur yang saat ini kau berikan kepada kami ya Allah. Penuhi sisa umur tersebut dengan ibadah ya Allah. Kalau di antara kami ada yang saat ini suka bermaksiat, berbuat kejelekan, jauhkan kami daripada hal tersebut ya Allah. Bencikan kami dengan dosa, bencikan kami dengan maksiat, bencikan kami dengan segala sesuatu yang kau tidak ridho dengan sesuatu tersebut ya Allah dan dekatkan kami dengan sesuatu yang kau ridho ya Allah.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 dan yang banat yang perempuan ibu-ibu juga bisa bergabung. Itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf dan mohon doanya selalu. akhir al kalam. Wa kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kasiron kami haturkan kepada Al-Habib Novel Al-Altos yang telah memberikan ilmu dan nasihatnya kepada kita semua.